بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <clears throat> كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم <clears throat> قال رحمه الله تعالى التمييز قال رحمه الله At-tamyizu ismun yuzkaru ba'da mubhamin liwadhihahu. At-tamyiz ismun yuzkaru ba'da mubhamin liwadhihahu. Tamyiz adalah isim yang disebutkan setelah kalimat mubham Kalimat mubham itu kalimat yang masih belum jelas, membutuhkan keterangan tambahan. Apa fungsi tamyiz? Liwadhihahu untuk menjelaskan kalimat mubham tersebut. Gitu. Atamyizu ismun yuzkaru ba'da mubhamin liwadhihahu. Atamyiz adalah isim yang disebutkan setelah kalimat mubham untuk menjelaskannya. Jadi secara singkat tamyiz adalah keterangan untuk kalimat yang masih belum jelas. Mislu contohnya ishtaraitu ishrina kitaban. Ishtaraitu kilo gharaman ruzza. Contohnya saya membeli 20 kitab. Saya membeli 1 kilogram beras. Istara itu fi'il dan fa'il isrina maf'ulun bihi mansub. Kitaban sebagai tamyiz mansub. Kitaban tamyiz mansub. Nah. Seandainya tamyiz tidak diberikan yaitu kalimat kitaban, maka ungkapan seperti ini masih belum jelas. Ishtaraitu isrina, saya membeli dua puluh. Apa yang dimaksud dengan dua puluh Masih mubham, belum jelas maka perlu ditambahkan tamyiz yaitu kitaban 20 kitab karena banyak sekali kemungkinan 20 yang dibeli nah, itu kilo gharaman ruzza saya membeli satu kilogram beras ruzzan sebagai tamyiz mansub fungsinya untuk menjelaskan kilograman yang masih belum jelas karena satu kilogram satu kilogram itu masih belum jelas apa yang dimaksud dengan satu kilogram? Beraskah, tepung, gula, nah, atau yang lain, kerupuk yang masih belum digoreng itu. Nah, maka ditambahkan kalimat ruzan sebagai tamyiz untuk menjelaskan kalimat kilograman yang masih belum jelas. Qala rahimahullahu taala al-mumayyaz malfuzun malhubun. Al-mumayyaz itu kalimat yang diterangkan. Kalau tamyiz yang menerangkan, adapun al-mumayyaz adalah kalimat yang memiliki tamyiz. Kalimat yang memiliki tamyiz yang diterangkan al-mumayyaz. Al-mumayyaz ada dua jenis yaitu malfuzun dan malfuzun. Malfuzun dan malfuzun. Untuk yang malfuz ada empat yang malfuz ada empat. Yang pertama asmaul kail, isim yang menunjukkan takaran. Al kail takaran. Setiap isim yang menunjukkan takaran, aturan dan ukuran di dalam menakar itu dinamakan asmaul kail. Contohnya istara itu litran ruzza. Saya membeli satu liter ruz. Saya membeli satu liter ruz Nah. Istara itu sebagai apa ya kawan? Fi'il dan fa'il. Litron maf'ulun bihi mansub. Ruzan tamyiz. Ruzan tamyiz untuk menjelaskan isim litron yang menunjukkan ta takaran. Nah, litron kan takaran. Saya membeli satu liter. Satu liter apa yang anda beli? Jawabannya istara itu litron Ruzan yang kedua asmaul wazni pada halaman yang berikutnya. Asmaul wazn, isim yang menunjukkan timbangan yaitu berat, timbangan berat. Contohnya istara itu kilograman lahma. Saya membeli satu kilogram daging. istara itu kilograman lahma. Saya membeli satu kilogram daging. istara itu fi'il fa'il kila gharaman sebagai maf'ulun bihi mansub, lahman sebagai tamyiz untuk menjelaskan kila gharaman yang masih belum jelas. Satu kilogram ini sudah jelas atau belum? Masih belum jelas ya. Apa yang dimaksud dengan satu kilogram? Bentuknya seperti apa? Nah, maka ditambahkan kalimat lahman satu kilogram daging. Oh. Yang ketiga asmaul masahah Isim yang menunjukkan jarak ukuran panjang. Al-masahah ukuran panjang ataupun jarak. Contohnya ishtaraitu mitran kumasan. Saya membeli satu meter kain. Kumasan itu kain, mitran satu meter. Ishtaraitu fi'il fa'il, mitran sebagai maf'ulun bihi mansub. Kumasan sebagai tamyiz. Ini untuk menjelaskan kalimat satu meter. Satu meter apa? Kumasan kain. Yang terakhir asmaul adad. Asmaul adad isim yang menunjukkan bilangan. Contohnya istara itu isrina kitaban, saya membeli 20 kitab. Kitaban tamyiz, mana mumayyaznya? Mana mumayyaznya? Isrin, isrin sebagai mumayyaz. Isrin sebagai mumayyiz dalam bentuk asma'u anak adad Adapun al-mumayyiz yang malhuz yang malhuz itu ada beberapa bentuk. Di sini beliau mencukupkan dengan memberikan contoh. Artinya secara singkat saja. Setiap tamyiz yang bukan malfuz maka termasuk dalam kategori malhuz di sini beliau tidak menerangkan definisi mumayyaz yang malfuz. Beliau juga tidak menyebutkan jenis-jenis mumayyaz yang malfuz. Padahal banyak sekali ada yang asalnya mubtada, ada yang asalnya fa'il, ada yang asalnya maf'ulun bihi. Kemudian aturan-aturan yang berlaku di dalamnya itu semuanya ada tetapi beliau rahimahullah taala menulis kitab ini sekedar memberikan contoh saja. Nah. Salah satu contohnya adalah anak aksaru min kamalan. Saya lebih banyak dibandingkan kamu. Sudah jelas atau belum ini kalimat ini? Saya lebih banyak daripada kamu. Lebih banyak apanya? Lebih banyak apanya? Ternyata aksaru minka malan. Anak aksaru minka malan. Mana tamyiznya? Malan. Malannya sebagai tamyiz. Contoh yang kedua, hasuna aliyun wajhan. Ali itu bagus wajahnya. Kalau saya mengatakan hasuna aliyun, Ali itu bagus, masih belum jelas. Banyak sekali kemungkinan bagus tulisannya, bagus pendengarannya, bagus penglihatannya, bagus cara bergaulnya, bagus cara membacanya, bagus cara berjalannya, bagus cara tidurnya, dan seterusnya. Ini masih belum jelas, masih mubham. Hasuna aliyun. Maka untuk menjelaskan kalimat yang mubham ini, ditambahkanlah kalimat wajhan. Ali itu bagus. Apanya yang bagus? Wajahnya. wajahan mansub sebagai apa ya, kawan? Sebagai tamyiz. Contoh yang lagi, huwa asgharu minni jasadan. Dia lebih kecil dibandingkan saya. Masih belum jelas. Huwa asgharu minni. Dia lebih kecil dibandingkan saya. Lebih kecil apanya? Lebih kecil pakaiannya, lebih kecil kendaraannya, lebih kecil rumahnya, lebih kecil suaranya, lebih kecil tubuhnya. Tetapi yang dimaksud di sini huwa asgharu minni jasadan. Dia lebih kecil daripada saya dalam hal apa? jasad dalam hal tubuh. Taib yang terakhir contoh beliau Taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu taba, baik. Taba itu tayyib, baik. Ini juga masih belum jelas taba Muhammad. Muhammad itu baik. Apanya yang baik? Apanya yang baik? Dijelaskan dengan tamiz Taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu baik. Apanya yang baik? jiwanya. Nah. Taib qala rahimahullahu taala hukmul ma'dud. Ini sudah kita pelajari hukmul ma'dud ya. Hukmul ma'dud min salasah ila asyarah. Dari tiga sampai sepuluh. An yakuna jam'an majruran. Ma'dudnya harus jamak majrur. Antara adad dan ma'dud sejenis atau harus berbeda jenis? Sama-sama muzakkar atau muzakkar muannas? Sejenis atau tidak? Tidak sejenis, harus bertentangan. Berbeda. Contohnya, salah satu auladin, salah satu muzakar atau muannas, muannas, Auladin, muzakar. Khamsatu rijalin, khamsatu muzakar atau muannas, muannas, Rijalin, muzakar. Sab'atu ayyamin. Sab'ah, mu'anas. Ayyamin, muzakar. Untuk bilangan 3 sampai 10, makdudnya harus dalam bentuk jamak majrur. Auladin, rijalin, ayamin. Semuanya jamak taksir majrur. Dan tidak mesti jamak taksir, boleh juga jamak muannas salim atau boleh juga jamak muzakkar salim. Yang jelas bentuknya harus jamak. Adapun min ahada asyar ila tis'atin wa tis'in bilangan 11 sampai 99 an yakuna mufradan mansuban ma'dudnya harus mufrad mansub ma'dudnya harus mufrad mansub contohnya apa khamsata asyara waladan mana adatnya adatnya mana khamsata asyar ma'dudnya waladan, ma'dudnya waladan. Nah. inti dari uh, pemaparan beliau di sini dibagi dari bilangan 3, 10, 11 sampai 99, 100 dan kelipatannya, 1000 dan kelipatannya. Itu yang dimaksud adalah permasalahan yang ada di tengah 11 sampai 99. Karena isim mansub yang terletak setelah bilangan sampai dengan uh, eh, 11 sampai dengan 99 itu sebagai tam bilangan uh, isim mansub, isim mansub yang terletak setelah bilangan 11 sampai dengan 99 i'rabnya sebagai tam tamyiz. Contohnya khamsata asyara waladan. Waladan kenapa mansub? Tamyiz. Jatuh setelah bilangan 15. Arba'ata asyara rajulan. Rajulan kenapa mansub? Tamyiz. Jatuh setelah kalimat 14. Ishruna yauman Yauman kenapa mansub? Tamyiz. Terletak setelah kalimat is, isrun yang berarti 20, bilangan 20. Adapun 100 dan kelipatannya 100, 200, 300, 400 atau 1000 dan kelipatannya 1000, 2000, 3000 maka an yakuna mufradan majruran maka ma'dudnya harus mufrad majrur contohnya mi'atu waladin 100 anak karena kalimat yang digunakan bilangan yang digunakan 100 maka ma'dudnya harus mufrad dan majrur. Mi'at waladin alfu rajulin salasu mi'ati yaumin. Nah, kalau 2000 orang bagaimana? Bahasa Arabnya. 2000 orang. 2000 orang atau belum pernah terbayang bertemu dengan dua orang dua ribu orang sekaligus dua ribu orang bahasa Arabnya apa dua ribu bahasa Arabnya apa Hah? Alfu alfin, alfu alfin satu juta. Alfu alfin satu seribu kali seribu berapa jadi? Sejuta. Kalau alfu lailah walailah seribu satu malam. Dua ribu. Hah? Dua ribu cepek kali dua puluh, 20. ini jadinya. ribu apa bahasa Arabnya? Alfaini atau alfani, alfun seribu. Jadi kan musanna, alfani, alfaini. Orang Rojul. Kalau dua ribu orang alfani Rojulin atau alfaini Rojulin. Mubaf, mubaf ilaih. Nun musanna tetap atau dihilangkan? Kalau mudhaf mudhaf ilai, mudhafnya musanna atau jamak muzakkar salim. Nunnya tetap atau dihilangkan? Di dihilangkan menjadi alfa rajulin atau alfai rajulin. Alfa rajulin atau alfai rajulin. Nunnya dihilangkan. Kalau 200 falah 200 falah. Falah itu nama orang. 200 falah bahasa Arabnya apa? Mi'ata falahin atau mi'atai falahin begitu. Mi'ata falahin atau mi'atai falahin. Dengan demikian kita telah selesai dari at-tamyiz. terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Satu, lima buah hadis. Apa bahasa Arabnya? khamsatu ahadits. Harus berbeda. Muzakkar muannasnya 3 sampai 10. Khamsah muannas, ahadits muzakkar karena mufradnya hadis. Khamsatu ahadits. Ahadits jamak majrur berarti khamsatu ahaditsa. Karena siwa muntahal jumuk mamnu min al satu Khamsatu ahaditsa. 20 hadis. Isruna hadisan. 100 buah hadis. Mi'atu hadisin. 5 buah ayat. Ayat muzakar atau ma'anas? Ma'anas. Maka adatnya harus muzakar. 5 ayat. Khamsu ayatin. Harus jamak. Bilangan 3 sampai 10 madutnya harus jamak khamsu ayatin 15 buah ayat Hah? Ingat bilangan 3 sampai 10 adat dan ma'adudnya harus berbeda. Ayat mudakar atau mu'anas Ayat mu'anas Maka kalimatnya khomsata atau khomsa? ayo Khomsa asyarata iya antara asyarah dengan pasangannya harus berbeda jenis juga kalau sama jenis bahaya harus berbeda jenis berarti khamsa asyarata ayatan kalau seribu buah ayat alfu ayatin sepuluh buah buku asharatu uh, jamak jamak jamak majrur aywa asharatu kutubin 17 buah buku sab'ata atau sabaa sabaa buku loh Pak kitaban boleh sab'ata boleh sab'ata atau sabaa Sab'ata asyara kitaban karena kitaban muzakkar maka as, uh, sab anta harus ma'an manas. Jadi 3 sampai 10 itu bukan 10 tek berhenti ya Tapi ya bilangan 23, 24, 25, 26. Pokoknya ada kalimat 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 baik sebagai puluhan ratusan ataupun ribuan, tetap antara ada dan ma'dudnya jenisnya harus ber, berbeda. Boleh sab'a asyrata, tapi bukan kitaban. Sab'a asyrata kurrasatan. Sama-sama 17 buah buku. Yang ke sembilan, 300 buah buku. salah Salasu mi'ati kitabin atau kurrasatin. Kitabin juga boleh yang ke-10 6 bulan sittatu ashurin 30 bulan Salman ada 30 bulan bulan cuma berapa ya teman ini soalnya salah atau benar ini 30 bulan bulan cuma berapa Lah iya, ini salah atau benar salah? Hah? Kata paling salah. <laughs> benar apa salah? Salman? Salah. Dua, bulan cuma 12 kan kali? Iya, bulan cuma 12. <laughs> gimana Mujadid? Salah nggak soalnya ini? Kok benar gimana? Tapi bulan cuma 12. Hah? Satu. Bulan itu satu. Mau ah. Yang betul lah, pendapat lebih aneh lagi nih. <laughs> Hah? Wow, malah dua tahun setengah. <laughs> Gimana Mas Ganang ini nanya? Pengalaman di Polda ini. Gimana Mas Ganang? Ini soalnya benar apa salah ini 30 bulan? Ah, benar, benar. Tergantung mama. Sebenarnya jelas, tapi karena ditanyakan jadi bingung Ya. jelas, 30 hari, 40 hari, 70 hari. Bukan bulan yang ke-12. Kalau bulan yang ke-30, benar atau salah? Kalau bulan, kalau 30 bulan benar. Tapi kalau bulan yang ke-30, Benar. Saya menanti ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-30 saya menanti. Benar juga. Hah? Menanti seorang yang datang 30 bulan, betul. Gimana kalian? Seperti penggunaan bahasa Indonesia yang melanggar EYD seperti itu. Saya menunggu Anda jam 10 Padahal yang benar apa? Pukul 10. Baru saya menanti Anda 10 jam. Jadi jam itu untuk sesuatu yang gabungan, tapi kalau untuk menunjukkan waktu itu bukan jam tapi pukul. Itu menurut EYD. Tapi karena kita bukan orang EYD, harus ikut EYD. Ya pasti. Yang terakhir 200 bulan. Itu lebih salah lagi. Kalau yang mengatakan Eh, soal 11 ke 11 tadi 30 bulan salah, soal ke-12 lebih salah kaprah lagi. <laughs> Seperti pendapat Salim Al-Qadim, pendapatnya Salim yang dulu, bukan Al-Jadid. Kalau Al-Jadid merek. 200 bulan, bahasa Arabnya apa? Hah? Nyatai. Al Alfa Aywa, ah, fatoni alfasya. Alfa to, alfa. panjangan, Nunnya hilang. Alfa syahrin. Hah? Alfa. Panjang <laughs> Panjang juga. Alfa, alfa, panjang. Jangan pendek. Biar nggak ketawa minum dulu. Alfa itu 2000 mas. 2000. Kalau 200 ata atau atai. Cuman 30. Hah? Yang 30 apa? Salasuna Salah sunasaran. Kenapa nunnya nggak dibuang? Karena bilangan 11 sampai ada apa? Sekarang permasalahannya itu mudhof mudhof ilai. Kalau mudhof ada nun jamak mudzakkar salim atau nun musana nunnya dihilangkan. Itu nggak ada kaitannya 11 sampai 99. Nah ya memang tamis. Kenapa nunnya nggak dihilangkan? Hah? Oh gitu. <laughs> Jazakallah khair. <laughs> Baik. Karena kita sudah berbicara uh, alfai dakikoh 200 detik. Eh, 2000 detik. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma rabbana